Bahwasanya beliau menyatakan narju lil muhsinina minal mu'minin an ya'fu anhum wa yadkhilahumul jannah birahmatih. Bahwa kita ahli sunnah berharap mengharapkan bagi orang-orang yang ihsan dari kalangan mukminin untuk dimaafkan dan diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan dimasukkan dalam surga. Tetapi kita tetap khawatir kalau mereka diazab karena dosa-dosanya. Dan kita tidak mempersaksikan seseorang dengan surga atau dengan neraka ketika hidupnya. Karena kita tidak tahu bagaimana khawatim, bagaimana akhir hidup mereka. Sebaliknya orang yang pendosa dari orang-orang yang masih punya iman, ahli sunnah nastaghfir, Limusi ihim masih memintakan ampun untuk mereka-mereka para pendosa tersebut walaupun kita mengkhawatirkan mereka jangan-jangan diazab oleh Allah karena dosa-dosanya wala nuqannatuhum dan kita tidak membuat mereka putus asa ini matanya dan syarahnya sudah kita baca sampai pada ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah wa mimma yanbaghi an yu'lam anna man raja syai'an istalzama raja'uhu umuran Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah yang sudah kita baca kemarin bahwa semestinya harus diketahui bahwa orang yang berharap sesuatu memiliki konsekuensi-konsekuensi. Kalau seseorang berharap sesuatu, semestinya dia memiliki kecintaan terhadap apa yang diharapkannya. Kesukaan terhadap apa yang diharapkannya. Yang kedua, konsekuensinya dia takut kalau sampai tidak mendapatkannya. Dia khawatir, takut kalau sampai tidak mendapatkannya. Yang ketiga, sa'yuhu ada upaya, ada usaha untuk mendapatkannya. Baru kita katakan bahwa uhu <laughs> sidokan Harapannya benar, jujur. Adapun mereka yang berharap tapi tidak berusaha, kita akan katakan harapannya dusta. Saya berharap kalah. Kamu tidak berharap. Sungguh saya berharap. Tidak, kamu tidak berharap. Tahu dari mana kamu? Karena engkau tidak berusaha. Orang yang berharap memiliki konsekuensi-konsekuensi. Pertama, suka dengan apa yang diharapkan. Kedua, khawatir, takut jangan sampai tidak mendapatkan. Yang ketiga, usaha mengiringi harapannya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabasi. Dikatakan dalam pepatah, engkau mengharapkan selamat, tetapi tidak menjalani jalan selamat. Maka sungguh perahu enggak akan melaju di daratan. Perahu enggak akan berlayar di daratan. Kalau mau berlayar, tetapkan di lautan. Baru dia akan jalan. Demikian pula kalau engkau berharap selamat, jalani jalan selamat. Berharap jannah, surga, jalani jalan surga dan berharap untuk mendapatkan keriduan Allah, jalani jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khonina azakumullah wa amma raja'un la yuqarinuhu syai'un min dhalik. Adapun harapan yang tidak diiringi dengan perkara-perkara tadi, tidak diiringi rasa cinta, rasa kesukaan, tidak diiringi kekhawatiran dan tidak diiringi usaha, fahuwa min babil amani maka itu hanya angan-angan kosong apa Allah katakan tentang angan-angan Yahudi Allah katakan tilka amaniyuhum itu angan-angan mereka Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan kepada kami bukti-buktinya kalau kalian memang jujur. Apa disebut angan-angan oleh Allah? Karena Yahudi harapannya La yamasanan nar illa ayaman ma'dudat. Enggak akan menyentuh kami api neraka kecuali sebentar saja. Ini harapan mereka. Tenang, walaupun kita berbuat dosa, walaupun kita begini begitu, kita nggak akan disentuh api neraka kecuali sebentar saja. Ayaman ma'judat, beberapa hari yang tertentu. Allah Subhanahu wa taala membantahnya. Dan Allah menyatakan tilka amaniyuhum itu angan-angan mereka. Kenapa disebut angan-angan? Karena harapan tanpa usaha. Kalau mereka berharap ingin selamat dari neraka dan ingin diselamatkan ke dalam jannah, semestinya dia berupaya dan berusaha. Adapun Yahud yang Allah laknat ala lisani Daud wa Sulaiman wal anbiya orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan tidak mau mengikuti seorang yang Allah utus nggak mau mengikuti Rasulullah SAW. nggak mau percaya pada Quran. nggak mau percaya pada apa yang sudah diberitakan dalam Taurat mereka. Yang sudah diberitakan oleh nabi-nabi mereka. Bahwa nanti akan datang seorang Rasul terakhir. Yang namanya Ahmad atau Muhammad atau Mahdi dan lain-lainnya. Yang disebutkan julukan-julukannya dalam kitab mereka. Mereka justru ketika ja'ahum ma'arafu kafaru Ketika datang kepada mereka yang mereka sudah tahu, kafarubeh mereka justru mengingkarinya. Mereka sudah tahu akan datang. Tapi ketika benar-benar datang, qala hadza sihrun mubin. Ini sehir yang nyata. Karena berarti mereka tidak berharap tetapi berangan-angan tilka amaniyuhum. Itu angan-angan mereka kata Allah. Raja biduni sa'i amani. Harapan yang tidak diiringi dengan usaha itu hanya angan-angan kosong. Waraja syai'un wal amani syai'un akhar. Raja itu satu kalimat sedangkan umniyah itu kalimat lain. Raja harapan itu satu makna sedangkan angan-angan itu makna lain, kalimat lain yang berbeda. Fakullu rajin khaif semua orang yang berharap pasti punya rasa takut. Seorang yang berharap pasti punya rasa takut dengan sebaliknya. Berharap surga pasti akan takut dengan neraka. Jangan sampai masuk neraka. Berharap keridhaan Allah pasti akan takut dengan ha, kemurkaan Allah. Berharap ridhonya wa yakhafuna 'adzabah yarjuna rahmatahu mengharapkan rahmatnya wa dan takut dari azabnya, takut dari murkanya, takut dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kullu rajin khaif. Setiap orang yang berharap pasti memiliki rasa takut. Berharap yang ini takut dengan lawannya. Berharap surga takut dari neraka, berharap keridhaan takut dari azabnya dan kemurkaannya, berharap kebaikan takut dari kejelekan wasair 'ala tariqi idha khafa asra asair dan orang yang berjalan di atas satu jalan idha khafa kalau dia punya rasa takut asra asair akan bersegera mempercepat jalannya kamu jalan tengok kanan tengok kiri sepi hanya ada suara-suara binatang Kira-kira gimana? Tambah lambat jalannya atau tambah cepat? Otomatis Ida khaf asra asair ketika dia melihat takut tambah cepat jalannya. Dari mulai jalannya tambah cepat. Tambah cepat, tambah cepat, tambah lari dia lama-lama. Lari dengan segera ketika sampai di tujuan alhamdulillah. Enggak kena ular, enggak kena singa, enggak kena macan, enggak kena berbagai macam penjahat, penculik, pencoleng, perampok. Al-muhim apa yang ditakutkan? Sengaja yang saya contohkan takut-takut yang wajar. Bukan takut setan itu bukan. Kalau itu ahlu sunnah nggak akan. Paling-paling akan mengucapkan audzubillah minasyaitonir rajim. Selesai. saya akan lari. Tetapi takut-takut yang wajar seperti tadi di masa-masa yang naudzubillah masa yang tidak aman, banyak penjahat, banyak pembunuh dan sebagainya, tentunya orang akan berjalan semakin cepat, semakin cepat dan kemudian bahkan lari. Ini sudah otomatis. Maka pepatah menyatakan, As-sair ala tariq Ida khafa asra as-sair. Orang yang takut dalam perjalanan, maka dia akan mempercepat perjalanannya. <laughs> Makhafatal fawad khawatir tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Orang yang berjalan punya harapan. Kemana dia tujuannya? Punya harapan. Dan khawatir akan terhalang. Bagaimana kalau ternyata di jalan ada yang menghalangi? Bagaimana kalau di jalan ada yang begini, ada yang begitu? Saya nggak akan berhasil apa yang saya harapkan. Ada dua, harapan sama rasa takut. <laughs> Maka dia akan mempercepat perjalanannya. Nah perjalanan tadi namanya usaha. Semakin takut, semakin berusaha dengan sangat. Semakin khawatir, semakin cepat jalannya. Demikian pula as ala tariqil jannah. Demikian pula yang berjalan di atas jalan surga. Pengen mendapat surga, tapi takut. Khawatir ada yang menyeret ke sana, ada yang menyeret kemari, ada yang mengajak kepada neraka. Ada iming-iming dosa. Bagaimana kira-kira? Dia akan sangat berhati-hati dan akan mempercepat beramal, beramal, beramal. Segera fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Allah wa jannah dan surganya. Wa fi dzalika falyatanafas almutanafisun. Hendaklah untuk itulah hendaklah kalian berlomba-lomba, tanafus, bersaing, bercepat-cepat. Ya. Kenapa? Khaufan min fawatihi. Takut jangan sampai nggak dapat. Ya. Jangan sampai nggak berhasil apa yang diharapkannya. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, إن الله لا يغفر أن يشرك wa ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni yang lainnya sekehendaknya. Fal musyrik la turjalahu maghfirah. Maka seorang yang musyrik tidak diharapkan ampunan. Artinya musyrik yang sudah mati. Orang yang mati dalam kesyirikan la turja lahu al-maghfirah tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum sawaun alaihim. Engkau wahai Rasul meminta ampun untuk mereka ataupun tidak memintakan ampun untuk mereka sama bagi mereka. Kenapa? Musyrikin. Mereka musyrik. In tastaghfir lahum sab'ina marrah. Kalaupun engkau memintakan ampun 70 kali. Tetap ini Rasul memintakan ampun 70 kali untuk mereka, tetap gak diterima. Rasul yang doanya dikabulkan. Tidak salah Rasulnya, tidak salah doanya. Yang salah merekanya. Karena mereka musyriki. Allah sudah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yusraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha dan Allah akan mengampuni yang lainnya, dosa-dosa yang lain duna dzalik yang di bawah syirik. Lima yasha bagi siapa-siapa yang dikehendaki. Berarti dosa lain selain syirik Hah? Diampuni apa tidak diampuni? Diampuni. Enggak diampuni. Salah. Diampuni juga salah. Kenapa? Karena dosa selain syirik enggak belum tentu diampuni. Bahasan yang paling tepat bisa diampuni atau mungkin diampuni. Qad yughfar anhu karena Allah katakan di akhirnya dengan kalimat lima yasha bagi siapa yang dikehendaki. Berarti ada yang dikehendaki tidak diampuni, walaupun bukan syirik. Berarti yang selain syirik tahtal masyiah di bawah kehendak Allah insya'a Allah wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki Allah ampuni dia, kalau Allah kehendaki Allah adab dia. Fal musyrik la turjalahul maghfirah. Maka seorang musyrik tidak diharapkan untuk diampuni. Lian Allah nafi anhul maghfirah karena Allah sudah menafikan ampunan buat mereka, maka musyrik yang telah mati tidak perlu disalatkan. Allahumma wa warhamu enggak akan diampuni. Wa ma siwahu minad dunub fi masyiatillah. pun dosa-dosa lain selain syirik di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Kalau Allah kehendaki Allah ampuni dia, kalau Allah kehendaki, Allah adab dia. Berarti ada harapan apa enggak ada harapan? Ada harapan. Kalau ada harapan berarti boleh didoakan? Boleh didoakan. Allah magfirlahu, warhamhu wa'afih wa'fanhu. Wa fi mu'jam tabrani disebutkan dalam mu'jam tabrani dawawin indallahi yaumil qiyamah salasat dawawin. Catatan-catatan di sisi Allah itu ada tiga catatan. Tiga dewan. Diwanun la yaghfirullahu minhu syai'a. Satu catatan gak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu catatan kesyirikan-kesyirikan. Wa huwa syirku billah. Wa diwanun dibaca dulu dalilnya. Qara'a innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Wa diwanun la yutrak la yatrukullah minhu syai'a. Yang kedua, catatan yang Allah tidak akan biarkan pasti akan diusut pasti akan diperiksa, pasti akan dihitung. Akan diselesaikan. Ya. Apa itu catatan kedua yang tidak akan dibiarkan? Wahuwa mazalimul ibad ba'duhum ba'da. yaitu dosa-dosa para hamba sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Ini zulmun li ghairihi, zulm hamba kepada hamba yang lain. Tidak dibiarkan oleh Allah, pasti diselesaikan. Ya. Kenapa? Karena berkait dengan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dengan hamba yang terbolimi. Apakah dia memaafkan atau tidak memaafkan? Apakah dia memaklumi atau tidak memaklumi? Apakah dia menuntut atau tidak menuntut? Dan tentunya di sana nanti semuanya menuntut. Menuntut bukan dengan harta la dinaran wala dirham. Bukan dengan dinar, bukan dengan dirham. Tetapi dengan pahala dan dosa. Mereka menuntut pahala-pahala orang yang zalim untuk diberikan pada orang yang terbolimi. Kalau sudah habis dosa-dosanya, masih banyak penuntut, maka dosa-dosa orang yang terdolimi dikurangi, ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim. Dan ini mengerikan. Pengadilan yang mengerikan. Karena tidak bisa ditebus dengan harta. Nggak bisa ditebus dengan emas dan perak. Berarti dikatakan dewanul layatrukullah. Catatan yang Allah tidak biarkan. Pasti akan diselesaikan. Baru yang ketiga, dewanun la bihi. Catatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak berat untuk memaaf dan memakluminya, memaafkan dan memakluminya. Yaitu dosa-dosa hamba terhadap dirinya sendiri. Perbuatan jelek terhadap dirinya sendiri, bukan syirik, bukan dosa pada orang lain, tetapi merugikan dirinya sendiri. Ini Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya, maha luas ampunannya yang kemungkinan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. ini tiga dewan. Disebutkan dalam Mu'jam Tabrani kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Ternyata kata muhakkik <laughs> sesungguhnya riwayat tersebut disebutkan oleh para ulama seperti dalam Majma' Zawaid bukan ke Tabrani tetapi Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. Enam. Sehingga itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, rawinya ada rawi yang baik. Sehingga dikatakan oleh para ulama dan muhakkik di dalamnya bahwa hadis ini baik. Yang dalam Mu'jam Tabrani lafadznya tidak seperti ini. Walaupun semakna tapi jauh berbeda kata-katanya. Kalimatnya berbunyi di dalam Mu'jam atau dalam Mu'jam Tabrani rahimahullah dan dhanbun la yaghfir wa dhanbun la yutrak wa dhanbun la yughfar atau dan dhanbun yughfar dikatakan dosa itu tiga dosa yang tidak diampuni dosa yang tidak dibiarkan dan dosa yang diampuni yang bisa diampuni enam walaupun sama-sama lemahnya wallahu taala alam Khamilinazakumullah. Tetapi para ulama sepakat ijma dan ijma juga sebagai hujjah bahwasanya al-dzulmu thalathah. Kedzaliman itu tiga. Kedzaliman pada Allah, kedzaliman pada hamba dan kedzaliman pada dirinya sendiri. Zulmun lillah adalah kufur dan syirik. Yang ini kalau dia mati dalam keadaan belum minta ampun pada Allah SWT tidak akan diampuni. Yang kedua, zulmul ibad. Memzalimi hamba-hamba Allah. ini seorang berbuat dosa merugikan orang lain, merampas hartanya, menumpahkan darahnya, atau menjatuhkan kehormatannya, ini zulmun lil ghair, zulmun lil ibad. Maka layu terok nggak akan dibiarkan, pasti akan diusut tuntas karena kaitannya dengan manusia. Maka manusia tadi yang terbolimi dialah yang mungkin memaafkan atau tidak memaafkan yang mungkin menuntut atau tidak menuntut maka Allah akan selesaikan. La yutrak. Baru yang ketiga zulmun li nafsih, zalim yang merugikan pada dirinya sendiri, ini yang bisa diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimaafkan bahkan bisa ma'fun anhu dalam artian tidak tersebut. Ketika dihitung tidak dianggap oleh Allah taala. Ada yang dihitung kemudian diampuni. Ada yang dihitung kemudian diadab ada yang tidak dihitung. Nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab-sebab tertentu. Tentunya yang paling besar sebabnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ikhtalafat ibarat al-ulama fil farqi bainal kabair wa saghair. Telah banyak perselisihan para ulama dalam ungkapan-ungkapan mereka ketika membedakan antara dosa besar dan dosa kecil. Ya. Yang kaya apa dianggap besar, yang kaya apa dianggap kecil. Ikhtalafat ibaratuhum. Berselisih dan berbeda-beda ungkapan-ungkapan mereka. Di antaranya yang paling banyak mereka berbicara tentang masalah dosa besar adalah dosa yang diiringi atau dosa yang diancam oleh Allah dengan ancaman-ancaman adab atau dalam hadis-hadis diancam dengan ancaman adab. Apalagi yang dihukum dengan hukum-hukum had. Itu dosa besar. Mencuri, zina, semua ada hukum-hukumnya. Dan ada ancaman-ancamannya. Tetapi kalau dilarang, dilarang, dilarang, tapi nggak ada ancaman, tidak anggap itu adalah dosa kecil. Masih banyak lagi ucapan para ulama. Wasatati insya Allah. Tetapi nanti akan datang isyarah ila dzalik. Akan datang pembahasannya isyarat kepada masalah itu insyaallah pada babnya باذنillah taala. Inda qawli syekh rahimahullah ketika membicarakan ucapan syekh Abu Ja'far tahawi rahimahullah wa ahlul kabair min ummati Muhammad bin nar la yakhludun. Ketika Abu Ja'far menyatakan dan orang-orang yang berbuat dosa besar terancam dengan adab neraka tetapi tidak kekal. Nanti akan dibahas di sana apa dosa besar, apa dosa kecil. Insya Allah Ta'ala. Tetapi yang perlu perhatikan sekarang dalam pembahasan kita adalah Walakin sama amrun yang bagi tafattun lahu. Sama ya, eh, bukan summa. Ya. Kalau summa itu kemudian, tapi kalau sama maknanya hunaka. Walakin hunaka amrun. Tetapi di sana ada perkara lain. Ya. Yang bagi tafattun lahu Walakin sama amrun yang bagi atafatun lahu. Di sana ada perkara lain yang perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan dengan jeli. Yaitu annal kabira qad yaqtarin biha al haya'i wal khawfi wal isti'dham laha ma yulhiquha bis saghair. Apa itu perkara yang perlu diperhatikan? Bahwa dosa besar kadang-kadang diiringi rasa malu Orang yang berbuat dosa besar tadi malu kalau dilihat orang. Ada rasa takut, gelisah dalam hatinya, deg-degan. Saya berbuat dosa, saya berbuat dosa. Walisti'bam, merasa besar apa yang dia lakukan. Dia berbuat dosa, tapi dalam hatinya aku berbuat dosa besar, aku berbuat perkara besar, merasa bahwa itu besar pada dirinya. Dia khawatir akan ditimpa adab, akan ditimpa bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yulhiquha bisaghair, maka dosa besar yang seperti ini bisa digandengkan atau digabungkan dengan dosa kecil. Mirip dengan dosa kecil. apa yang mirip dengan dosa kecil? Kadang Allah ampuni, kadang Allah maafkan, kadang Allah tidak anggap itu. Kenapa? Karena diiringi dengan rasa takut, rasa gelisah, merasa besar apa yang dilakukan Mayulhiquha bisaghair, akhirnya dia kedudukannya seperti dosa kecil. Wa qad yaqtarinu sebaliknya kadang-kadang dosa kecil, dosa kecil tetapi yaktarin bihi atau yaktarin biha qillatul haya. Dosa kecil tetapi diiringi tidak punya rasa malu pada dirinya. Tidak punya rasa malu wa adamul mubalah dan tidak peduli. Cuek dengan dosa-dosanya, santai dia dengan dosa-dosanya. Wa tarkil khauf, tidak takut, tidak khawatir, tidak merasa kalau itu dosa walistihanah biha dan menganggap remeh dosa-dosa tadi menganggap nggak apa-apa nggak apa-apa ma yulhiquha bil kabira atau bil kabair maka dengan perkara-perkara yang mengiringinya dosa kecil tadi bisa dianggap sebagai dosa besar. Berarti ada dosa besar yang dianggap dosa kecil, ada dosa kecil yang dianggap dosa besar. Apa penyebabnya? Mayak biha yang menyebabkannya adalah yang mengiringinya. Dosa besar, tetapi kalau diiringi rasa takut, rasa gelisah, merasa besar apa yang dilakukannya, malu dia, maka dia dianggap seperti dosa kecil. Sebaliknya dosa kecil, tetapi dilakukan dengan santai, dengan tenang, nggak ada rasa takut, tidak malu. <laughs> Maka dia jadi dosa besar. <laughs> Masih ingat ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Man Hah? Ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ma la la ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Saya ulangi. La kabirata ma'al israr taqassad. Wala saghira wala kabirata ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil. Kalau diiringi dengan israr. Apa israr? Terus menerus dengan tenang dengan santai enggak ada rasa takut. Maka bukan dosa kecil. Nggak ada dosa kecil. Kalau diiringi dengan israr, dengan terus menerus. Wala kabirata. Dan nggak ada dosa besar. Kalau diiringi dengan istighfar. Astagfirullah, saya berbuat dosa. Gelisah, hatinya takut. Istighfar bukan hanya di lisan. Tetapi hati juga merasa bahwa dia berbuat dosa yang besar. Dia berbuat sesuatu yang bikin Allah murka. Dia ketakutan, dia gelisah. Ya tentunya nggak dianggap. Kenapa ma'al? istighfar dengan ampunan-ampunan. Perhatikan ya khonudin azakumullah sehingga apakah itu dosa besar ataupun dosa kecil jangan dianggap remeh. Jangan dianggap kecil. Kadang-kadang kalian menganggapnya itu sepele, tetapi para sahabat menganggap itu adalah besar. Jangankan antara mereka para sahabat dengan kita. Para sahabat dengan generasi setelahnya saja sudah berbeda jauh. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Antum tarawna kalian menganggap atau melihat dosa seperti lalat yang hinggap di hidung kalian. Wa taf'al biyadika hakada. kemudian engkau lakukan dengan tanganmu hakada. kemudian terbang. Itu kalian menganggap dosa seperti lalat yang hinggap di hidung kalian, kemudian dikebaskan tanganmu begitu, selesai. Padahal dosa yang sama kami menganggapnya seperti gunung yang akan menimpa kami kata mereka. Lihat perbedaan antara sahabat dengan tabi'in. Kalian menganggapnya sepele, seperti lalat yang hinggap di hidung kalian. Sedangkan kami menganggapnya gunung yang akan menimpa kalian. Bagaimana kira-kira para sahabat? Ini gunung di atas kita akan menimpa kita. Bagaimana takutnya? Mengerikan. Bahkan dosa yang besar hari ini sudah dianggap kecil, dianggap remeh dalam rangka tidak apa-apa. Dalam rangka jihad tidak apa-apa. Dalam rangka kita bisa menang dalam rebutan pemimpin tidak apa-apa. Kan Al-mu'min la yakdib. Seorang mukmin nggak akan berdusta. Tetapi pesta kedustaan laris manis ketika sudah masa-masa kampanye. -masa Kenapa? Karena mereka tidak merasa bahwa itu dosa. Menganggap itu kecil. Padahal al-mu'min la yakzib. Seorang mu'min gak akan Mana Maknanya itu suatu yang sangat tidak pantas pada seorang mu'min. Sangat sangat sangat sangat tabu kedustaan itu pada seorang yang muslim mu'min. mukmin. Maka hendaklah dikatakan di sini amrun yang bagi tafattun perkara yang perlu diperhatikan.